Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-56. Yang mana permasalahan jahiliyah yang ke-56 ini mengenai keadaan orang-orang jahiliyah mereka pandai dalam taklibul haqa'iq memutarbalikkan fakta atau kenyataan jadi mereka menamakan yang namanya tauhid itu adalah kesyirikan, bayangkan. Padahal yang kita ketahui bersama barakallahu fikum bahwasanya tauhid lawannya adalah asyirk. Namun mereka justru mengelabui manusia menamakan tauhid itu adalah kesyirikan, bayangkan. Ya, mereka menamakan tauhid itu syirik. Padahal sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum bagaimana lawan daripada asyirik adalah tauhid. Lawan daripada tauhid adalah asyirik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Rahmatullahi. alaih. Qala Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala Al-Imam Al-Mujaddid maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatu as-sadisatu wal khamsun, permasalahan yang ke-56. Tasmiyatu tiba'il islami syirkan. Kama dzakarahu fi qouli ta'ala, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitab wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah." Permasalahan yang ke-56 ini penamaan orang-orang jahiliyah yang mengikuti agama Islam itu adalah syirkan, adalah syirik, kesyirikan. Padahal kesyirikan barakallahu fikum kedzaliman yang paling besar. Karena syirik adalah zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama dan pembahasannya sudah terulang-ulang bahwasanya adzulmu yang qasimu ila salasati aqsam. Kezaliman itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, dulmul 'abdi linafsihi. Seorang hamba berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri, seperti bunuh diri, bom bunuh diri, atau menyakiti dirinya sendiri dengan apa? Mungkin dengan alat atau dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang pertama adalah dulmul 'abdi linafsihi. Seorang hamba berbuat kezaliman untuk dirinya. Dan ini juga dilarang, hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan jangan kalian melemparkan atau menjerumuskan diri-diri kalian dengan sebab tangan kalian kepada kebinasaan. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima dan jangan kalian membunuh diri diri kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang terhadap diri diri kalian nah itu semuanya menunjukkan bahwasannya seorang hamba mendolimi dirinya juga haram kemudian pembagian yang kedua dzulmul abdi li ghairih nah seorang hamba berbuat kezaliman kepada orang lain kepada selainnya menyakiti diri orang lain menyakiti harga diri orang lain. Nah, barakallahu fikum atau membicarakan harga diri orang lain dan semisalnya. Nah, yang jelas semua bentuk kedzaliman. Nah, barakallahu fikum meletakkan sesuatu di dapat tempatnya, mungkin memukul saudara kita tanpa sebab atau mungkin mencaci maki tetangga kita atau yang semisalnya itu semuanya adalah kedzaliman seorang hamba kepada orang lain. Ini juga haram. Ini juga apa? Haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram nam di antara kalian maka janganlah saling atau janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Hati-hati. Fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Berhati-hatilah kalian dengan kezaliman karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti dari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Wattaqid da'watal madzlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya antara dia dan neraka Nah barakallahu fikum antara doa orang yang didolimi dan antara Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. Bisa jadi dikabulkan sekaligus atau dalam artian dalam sekejap ketika dia berdoa langsung dikabulkan. Hati-hati mendolimi orang lain. Ini adalah apa? Perbuatan dolim seorang hamba terhadap orang lain. Nah, yang paling parah dan yang paling besar adalah yang ketiga. Dulmul abdi li rabbihi jalla wa'ala. Seorang hamba berbuat kedoliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mensekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, berbuat kesyirikan. Sebagaimana hal ini sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan enam rajulun salih seorang lelaki saleh yaitu Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya wa id qala Luqmanu li ibnihi wa wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim dan ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan beliau menasihatinya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Oleh karena itu, ketika orang-orang jahiliyah barakallahu fiikum menamakan yang mengikuti agama Islam adalah kesyirikan, ini bertolak belakang. Dalam artian bertentangan, berseberangan, kontradiksi, bertabrakan. Nah, Allah musta'an. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Maka li basharin an yu'tiyahullahu al-kitab wal hukma wan nubuwah." Tidak selayaknya bagi seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya Alkitab, Nah, sebuah kitab wal hukma dan juga sebuah ketetapan atau hukum wan nubuwah dan juga diberikan kenabian kepadanya. Summa kemudian orang tersebut mengatakan linnas, mengatakan kepada manusia, "Kunu ibadan li min dunillah." Jadilah kalian itu hamba-hambaku selain Allah SWT. Ini perkara apa? Perkara yang tidak mungkin. Para nabi, apakah ada yang menyuruh seperti ini? Tidak. Para nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sunnah syariat tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Kemudian diberi kenabian juga. Tapi apakah ada para nabi mengatakan seperti itu? Kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian semuanya hamba-hamba untukku. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahu Allah min masaili ahli jahiliyah termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah tasmiyatut tauhid wa ittiba'il haqqi syirkan. Nah, menamakan tauhid dan juga yang mengikuti kebenaran itu adalah kesyirikan. Bayangkan ini, taklibul haqaiq. Wa hadha min qalbil haqaiq. Naam. Dan ini merupakan apa? Min qalbil haqaiq, merupakan memutarbalikkan fakta. Itu artinya taklibul haqaiq ya. Memutarbalikkan fakta. Apa itu fakta? Kenyataan fenomena. Paham ya? Jadi memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataannya. Karena kenyataan yang namanya mengikuti kebenaran dan juga mengesahkan menunggalkan Allah Taala itu adalah tauhid. Bukan apa? Bukan kesyirikan itu loh. Tapi mereka memutarbalikkan fakta gitu loh. Nah, mengelabui manusia agar agar menganggap yang mengikuti kebenaran dan yang mentauhidkan Allah Taala itu adalah musyrik. Allah musta'an. An yusammu at-tauhid syirkan. Mereka nah barakallahu fikum menamakan tauhid itu adalah kesyirikan. Wa hadza lintikasi al-fitari. Wa hadza lintika silfitori Dan perbuatan ini nah kalau fikum atau penamaan ini merupakan apa? terbaliknya fitrah-fitrah mereka. Jadi fitrah-fitrah mereka sudah terbalik itu loh. Allah musta'an. Seharusnya meyakini bahwasannya mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala itu adalah tauhid, namun mereka menamakan itu adalah syirik. Wahadil ayatu nazalat fi wafdi najran minan nasara. Ayat ini pada asalnya turun kepada na barakallahu fikum utusan Naam, eh, salah satu utusan Najran dari kalangan Nasara. Ini orang-orang Nasara Najran, ahli Najran. Naam, ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafawaduna ma'ahu. Mereka nah barakallahu fikum berbincang-bincang. Nah, berbincang-bincang atau mengajak berbincang-bincang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempeributkan itu istilahnya. Fadakhalu alaihi fil masjid. Akhirnya mereka pun masuk kepada sebuah masjid wa akhadhu kemudian mereka pun mengambilnya tafawaduna ma'ahu ya akhadhu ini bukan mengambil ya wa akhadhu yatafawaduna bada'u karena akhadha setelah itu kok fi'il mudhari' maknanya adalah bada'a dibahas dalam kitab mutammimah kalau tidak salah itu ya bisa cek sendiri jadi kalau akhadha yatakallamu maknanya bukan mengambil tapi apa mulai berbicara akhadha yatakallamu maknanya bada' yatakallam memulai berbicara. Nah ini wa akhadu yatafawaduna ma'ahu. Akhirnya mereka pun juga memulai na barakallahu fikum mengajak bincang-bincang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'arada 'alaihim ad-dukhul fil Islam. Kemudian Rasulullah nam sallallahu alaihi wasallam na barakallahu fikum menunjukkan atau mengajak kepada mereka untuk masuk pada agama Islam. Wa an lahum anbiya jami'an dan juga menjelaskan kepada mereka bahwasannya para nabi seluruhnya ukhidha 'alaihimul mitsaq. Mereka diminta atau telah ditetapkan kepada mereka perjanjian la in Muhammad Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sungguh jika diutus Nabi Muhammad wasallam ahadun minhum hayyun dan masih ada salah seorang di antara mereka yang hidup layat tabi'unnah niscaya mereka akan mengikutinya. Ewa. Qala wahidun minhum Kemudian ada salah satu orang di antara mereka berkata, "Aturidu ya Muhammad an na'budaka?" Apakah kamu ingin wahai Muhammad kami menyembahmu? Apa yang ini? Aturidu ya Muhammad an na'budaka? Apakah kamu ingin wahai Muhammad kami menyembahmu? Sama ittiba'al haqqi syirkan. Nah, dia menamakan mengikuti kebenaran itu adalah kesyirikan. Wa ibadatan lil rasul dan mereka menamakan Nah barakallahu fikum mengikuti kebenaran itu adalah beribadah kepada Rasul. Padahal apa? Padahal yang diinginkan di sini adalah mengikuti apa? Mengikuti Nabi Muhammad itu bukan maknanya menyembah Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya, jejaknya barakallahu fikum, sunnahnya itu. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya ayat yang sudah kita baca tadi, maka nali Basharin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadan min Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang manusia yang Allah telah berikan kepadanya Alkitab dan juga memberikan kepadanya hukum, sebuah hukum, wan nubuwah dan memberikan kepadanya kenabian. kul Kemudian dia mengatakan kepada manusia, "Kunu ibadan limindulillah." Jadilah kalian eh, barakallahu fikum, jadilah kalian hamba-hamba eh, untukku selain Allah Subhanahu wa taala atau jadilah kalian adalah orang-orang yang menyembah diriku dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Li'anna al-anbiya'a ja'u tauhid Dikarenakan para nabi datang dengan tauhid. Gak mungkin para nabi itu malah kata seperti itu. Tidak mungkin para nabi mengatakan ungkapan tersebut itu loh maksudnya. Nah, li'anna al-anbiya ja'u tauhid karena para nabi datang dengan tauhid. Wa laqad fi kulli ummatin rasulan an budulaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan apa? Anibudullaha. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Apa itu taghut? At-taghut definisi yang terbaik dan juga bagus adalah yang didefinisikan oleh Imam Nam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnul Qayyim rahimatullah alaih. Nam barakallahu fikum dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir akhir kitab Al-Usul Salasa apa itu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta' tagut itu adalah setiap nah perkara yang bikin seorang hamba itu melampaui batas baik sesuatu itu adalah yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati Nah, pada barakallahu fikum. Kalau dia terido untuk disembah tauhid. Kalau dia terido untuk diikuti selain Allah selain Rasulullah SAW maka dia ada tauhid. Kalau seandainya dia itu ditaati pada perkara yang bertentangan dengan syariat dan dia ridho maka itu tauhid. Hati-hati. Kemudian juga ada yang mendefinisikan secara global umum kullu ma ubida Seluruh yang diibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun definisi yang pertama tadi yang kami sebutkan definisi yang lebih bagus. Nah, kullu ma tajawaza al abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta' wa huwa radin bidzalik. Setiap orang yang seorang hamba itu nah barakallahu fikum bisa melampaui batas dengan sebabnya baik sesuatu apa sesuatu itu yang disembah eh, atau yang diikuti atau yang ditaati. Nah, semua perkara yang membuat seorang hamba melampaui batas seperti itu. Nah, baik perkara tersebut sesuatu yang disembah ataupun Nah, barakallahu fikum yang diikuti maupun yang ditaati. Naam. Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' wa huwa radin bidzalik. dan dia ridha dengan na'am barakallahu fikum perbuatan tersebut. Maksudnya yang ridha siapa? Yang ridha adalah yang diibadahi tadi itu. Yang ridha adalah yang diikuti, yang disembah, yang ditaati itu kalau ridha pada perkara itu bertentangan syariat, maka itu tauhid waliyadzubillah. Naam. Kemudian kalau ingin melihat siapakah tauhid-tauhid itu, siapa pemimpin tauhid bisa dilihat di sana dalam kitab Al-Usul Salasah. Tauhid itu banyak sekali, kepalanya ada lima. Yang pertama adalah iblis la'natullah alaih. Sisanya bisa dilihat sendiri pada kitab Al-Usul As-Salasah. 6. Kemudian berikutnya, Li'anna al-anbiya ja'u bit-tauhid wa lam yaji'u bisyirk karena para nabi itu mereka datang dengan tauhid dan mereka tidak datang dengan kesyirikan. Wa ma ja'u bid an nas ila ibadatihim dan juga para nabi tidak datang untuk menyeru manusia atau mengibadahi mereka. Para nabi itu tidak datang menyeru berdakwah mengajak manusia untuk mengibadahi mereka itu tidak. Hasya wa kalla, sekali-kali tidak mungkin. Bal ja'u bi bahkan mereka datang dalam keadaan mengingkari itu semuanya mengingkari kesyirikan. Lakin haula akan tetapi mereka orang jahiliyah, orang-orang musyrikun, orang kafir minta asubihim qalu hadhil maqalah karena sebab perhatikan ta'assub sebab fanatiknya mereka nah barakallahu fikum mereka mengatakan apa hadhil maqalah dengan ucapan ini fa anzalallahu hadhil ayah akhirnya Allah taala turunkan ayat ini raddan alaihim bantahan terhadap mereka tidak mungkin Ya, seorang manusia yang diberikan kitab kepadanya, diberikan kenabian kepadanya, diberikan hukum kepadanya, sunnah ajaran kepadanya, kemudian dia mengaku bahwasannya apa? Beribadalah kalian semuanya aku selain Allah? Gak mungkin. Nah, Wa ama asbaha, na'am, wa ma asbaha lailata bil bariha. Ini ta'jubiyah. Alangkah nah barakallahu fikum serupanya ya, tadi malam atau malam ini dengan tadi malam Nah, dalam artian bagaimana cepat sekali perubahannya gitu loh. Eh, nah, barakallahu fikum kok bisa gitu loh. Eh, kalimat ta'ajubiyah yang intinya itu mengherankan kok bisa gitu. Fahunaka man yusamuna ikhlas ibadah lillahi kufran. Nah, ini parah lagi juga. Di sana ada nah barakallahu fikum orang-orang yang mereka menamakan ikhlas ikhlas dalam beribadah kepada Allah itu kekufuran, bayangkan. Nah, jauh sekali ini. Wa khurujan dan keluar daripada agama wa yusammunahu syirkan dan bahkan mereka menamakan itu kesyirikan wa yaqulun dan mereka mengatakan ibadatul kubur hiya tauhid ini taklibul haqaiq beribadah kepada kuburan-kuburan itu adalah tauhid ini bisa dilihat rinciannya sudah kita bahas dulu dalam kitab kitab apa kasyfu syubhat jadi mereka menamakan seperti itu justru tauhid itu adalah kesyirikan kesyirikan itu adalah tauhid kata mereka nah Wahyul Islam dan itulah agama Islam katanya. Menyembah kuburan itu tauhid dan agama Islam. anha tawassulun bis salihin wa mahabbatun lahum. Ini. Dikarenakan menyembah kuburan itu adalah bentuk tawassul, menjadikan perantara dengan orang-orang saleh wa mahabbatun lahum dan bentuk cintanya kepada mereka. Sudah kita sebutkan syubhat mereka ya. Jadi mereka syubhatnya apa kemarin? Mereka merasa diri mereka itu dosa, dosanya bertumpuk-tumpuk, dosa mereka banyak sekali, kami dosanya banyak. Gak mungkin kalau minta langsung kepada Allah Ta'ala, kata mereka. Dosa kami sudah setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, katanya. Jadi kalau kita minta, minta langsung kepada Allah Ta'ala, gak mungkin. Harus melalui perantara-perantara. Nah, siapa perantara-perantara ini? Orang-orang soleh sudah meninggal dalam kuburan itu. Allah Musta'an. Padahal jelas dalilnya ya, Nah, sudah kita sebutkan berkali-kali dalil mengenai hal tersebut itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Bayangkan itu. Nah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku kabulkan doanya. Orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Bayangkan itu. Nah, mereka masih saja tetap bersikeras karena ta'asubnya mereka atau fanatik mereka atau karena bodohnya mereka waliyadzubillah menamakan syirik itu adalah tauhid. Wa indahum anna ladzi la ya'budur rasul sallallahu alaihi wasallam la bihi dan menurut mereka bahwasanya orang yang tidak menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meristighatsah tidak minta perlindungan dengannya, yakunu mubghidan Rasul. Ini dikatakan mubghidan Rasul, berarti orang tersebut membenci kepada Rasulullah SAW. Wa jafian bihaqqir Rasul dan juga dikatakan bahwasanya orang tersebut jafian, lansang terhadap haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaku, lansang, tidak apa tidak beradab itu istilahnya terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha mislu nasara najran fi ittiba'ir rasul dan seperti ini atau hal ini merupakan seperti ucapan orang-orang Nasara Najran waktu itu fitibair Rasul eh, kepada orang-orang yang mengikuti Rasul annahu ibadatun rasul. Berarti itu menyembah Rasul katanya. Mengikuti Rasul berarti menyembah Rasul itu loh. Berarti beribadah kepada Rasul kata mereka. Wahada imtidadun, hadza imtidadun limadhabi al jahiliyah. Ini ada permulaan. Nah, barakallahu fikum pembukaan terhadap mazhab ahli jahiliyah. Kullun sammal haqqo batilan. Masing-masing nah menamakan kebenaran itu adalah batil wal batila haqqan dan kebatilan dinamakan dengan apa dengan kebenaran wal billah. Dan ini tidak benar ya. Nah, ima ada dua kemungkinan, ima batil, ima hak sudah. Jadi yang batil akan nampak dan juga yang hak akan semakin nampak. Nah, barakallahu fikum seperti itu keadaannya. Wal Jahmiyatu wal Mu'tazilah sammau isbat sifatillah azza wa jalla syirkan. Perhatikan. Dan orang-orang Jahmiyah Kemudian orang Mu'tazilah mereka menamakan menetapkan sifat-sifat Allah taala itu adalah kesyirikan katanya. Li'anha bizamihim karena dengan sangkaan mereka perhatikan sangkaannya ini. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah taala punya nama tapi tidak punya sifat. Nah ini gayanya ini. Jahmiyah kelompok sesat pengikutnya siapa? Al-Jahm bin Sofwan. Mengambil ilmu dari siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa? Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an. Kemudian Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari Talut ibn Ukhti Labid ibn Aqsam al-Yahudi. Dan Talut ini mengambil ilmu dari orang Yahudi dari negeri Yaman. Ujung-ujungnya sumbernya dari apa? Orang-orang Yahud wal Nah, Jahmiyah mengatakan Allah Taala nggak punya nama. Gak punya sifat. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau seandainya kita katakan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, berarti kalian menyerupakan dengan makhluk, kata mereka. Nah, jadi jadi anggapan mereka itu Allah Ta'ala itu adanya ya ada gitu saja, tanpa adanya sifat, tanpa adanya apa? Tanpa adanya nama. Pembahasannya bukan di kitab ini, bisa dibahas atau disebutkan dalam kitab-kitab asma wa sifat yang jelas kelompok Jahmiyah, kelompok sesat yang mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifatnya dikenal dengan ta'tilul kulli Ta'tilun kulliyun, peniadaan secara keseluruhan nama dan sifat ditiadakan. Nah, Mu'tazilah ini dikenal dengan ta'tilun juz'i, peniadaan secara sebagian. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala punya nama. Punya nama. Mu'tazilah ini eh, kelompok sesat yang dipelopori Wasil bin Atha' al-Mu'tazili eh, ditemani dengan Amr bin Ubaid. nam yang Wasil bin Atha' ma'ruf sejarahnya ya, pandai bicara, pandai dalam melantunkan kata-kata, tapi kalau mengucapkan huruf ra tidak bisa. Nah, ketika diminta untuk mengucapkan burun, dia ganti komhun. Burun diganti komhun. Artinya sama semacam gandum, tapi karena cerdiknya dia itu kom burun malah dia bilang komhun yang gak ada roknya. Tapi tetap sesatnya, u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan alu batil, alu dalal, namun mereka tidak diberikan kesucian manhaj dan juga akidahnya. Allah musta'an. Nah, Mu'tazilah mengatakan apa tadi? Allah Ta'ala pu punya nama tapi tidak punya sifat. Terus bagaimana? Allah Ta'ala itu mendengar tapi nggak punya pendengaran. Allah Ta'ala itu melihat tapi nggak punya penglihatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengetahui tapi nggak punya pengetahuan. Nah, bayangkan itu. Aneh lagi itu. Manusia aja nggak mau seperti itu. Ya akhi ya fulan, kamu tuh melihat tapi nggak punya penglihatan. Marah dia nanti. Amin ya? Coba kalau percaya. Paham ya? Saksikan saja, nggak perlu dibuktikan, cuma dibayangkan saja sudah. Kalau manusia itu misalkan sesama manusia, eh, nah sesama manusia dibilang ya akhi kamu itu kamu itu melihat tapi nggak punya penglihatan. Nah marah dia. Nah ini apalagi Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita, yang menciptakan kita semuanya. Kok berani-beraninya mengatakan Allah Taala itu sami bila sama basir bila basar, alim bila ilm katanya. Allah Taala itu mendengar tapi nggak punya pendengaran. Eh? Kemudian melihat tanpa penglihatan atau nggak punya penglihatan. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum Ali mengetahui tapi enggak ada pengetahuan atau enggak punya pengetahuan. Allah musta'an. Kelompok sesat itu seperti itu keadaannya. Tanakut, bertentangan, bertabrakan, kontradiksi. Nah, mereka menyangka apa? Kata mereka, dikarenakan menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala bizamihim dengan sangkaan mereka, taqtadi ta'addudal musamma wal mausuf. Ini sudah pendapat yang batil, keliru. Kata mereka mengharuskan berbilangnya atau banyaknya zat yang dinamai dan banyaknya zat yang disifati. Ta'addud itu masih banyaknya ya atau berbilangnya artinya sama. Nah, mengharuskan takdir itu mengharuskan. Jadi ungkapan mereka kalau kita menetapkan nama-nama untuk Allah taala atau sifat-sifat untuk Allah taala, Allah taala memiliki sifat yang banyak, berarti tak tadi mengharuskan ta'addud al-musamma wal mausuf, mengharuskan apa? Mengharuskan berbilangnya atau banyaknya zat yang dinamai dan yang disifati. Berarti Allah taala banyak kata mereka. Lah kok bisa? Katanya Allah Ta'ala itu sami, basir, alim. Berarti Allah Ta'ala banyak lebih dari satu kata mereka. Ini ucapan yang apa? Tanpa dilandasi oleh dalil. Bahkan satu orang saja yang ini manusia itu bayangkan. Manusia. Manusia satu saja. Namanya Z misalkan. Mungkin nggak dia punya tiga sifat? Mungkin nggak? Mungkin. Satu orang. Nah satu orang namanya Zaid. Mungkin dia punya tiga sifat. Ja'a Zaidun at-tawilu al-ghaniyu az-zakiyu telah datang Zaid yang dia itu tinggi, kemudian dia itu kaya, kemudian dia itu apa? Kemudian dia cerdas. Bisa nggak? Tiga sifat ini kembali kemana? Kembali ke Zaid. Zaid berapa orangnya? Satu saja. Jadi banyaknya sifat itu tidak mengharuskan banyak pula yang disifati. Itu bantahan untuk mereka ini. Paham ya? banyaknya sifat itu tidak mengharuskan apa? Banyak pula zat yang disifati atau zat yang dinamai. Satu saja. Nah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mau tunggal ha? Ismullahi al-azam, Allah, itu apa? Itu memiliki nama yang banyak dan juga sifat yang banyak. Tidak mengharuskan bahwasanya Allah Ta'ala itu banyak gitu loh. Paham ya? Sekarang perhatikan. As-Sami, Al-Alim, Al-Basir. Di dalam As-Sami ada apa? Ada sifat as sama Di dalam Al-Basir ada sifat Al-Basar. Di dalam Nah, barakallahu fikum al-alim ada sifatul ilm. Tiga sifat itu. Kembali ke siapa? Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tunggal yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Ta'ala zat yang maha tunggal satu. Jadi bantahannya paham ya bantahannya ya? Bantahannya banyaknya sifat itu tidak mengharuskan apa? Tidak mengharuskan nah barakallahu fikum banyaknya yang disifati. Banyaknya sifat tidak mengharuskan banyaknya zat yang disifati. Bahkan ada satu zat memiliki sifat yang banyak sekali. Sudah kami sebutkan contohnya yang ada pada manusia tadi. Ja'a Zaidun at-tawilu al-ghaniyu eh, az-zakiyu misalkan. Telah datang Zaid yang dia itu tinggi, yang dia itu kaya, yang dia itu cerdas. Tiga sifat kembali ke mana? Zaid. Zaid berapa orangnya? Satu saja. Oleh karena itu kaidahnya apa? Kaidahnya barakallahu fikum ta'addudi atau ta'addudu as-sifat la tastalzim. Na'am barakallahu fikum eh, ta'adduda al-musamma wal mausuf. Artinya, berbilangnya atau banyaknya sifat itu tidak mengharuskan banyak pula zat yang disifati. Itu secara globalnya pada kalau fikum. Adapun secara rincinya bisa dilihat dalam kitab-kitab berkaitan masalah asma wa sifat, baik itu dalam kitab lum'atul i'tiqad atau al-qawaidul musla ataupun dalam aqidah al-wasithiyah adapun dalam takrib tatmuriyah atau dalam kitab kitab tatmuriyah atau dalam kitab akidah tauhawiyah itu semuanya dalam kitab asma sifat insyaallah taala suatu ketika nanti kita akan membacanya idznillah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.